Ikhwan Ibn Rahmini wa Rahmatullah Kita lanjutkan sedikit Pembahasan tentang Tadi bahasanya terkadang Musuh-musuh Tauhid itu keadaannya demikian nah, Volumun Kathiroh udubun Mempunyai referensi-referensi kitab ini, kitab itu Dan lain sebagainya Mempunyai argumentasi-argumentasi yang tidak terkadang juga tidak terbantahkan oleh kita Apalagi kemudian tadi ilmu kita tidak punya. Nah, jadi dalam membahas masalah tauhid saja ketika saya sedikit buka tentang ya ini mereka yang membantah tentang pembagian tauhid dan mengatakan pembagian tauhid itu adalah bid'ah. Tauhid yang e, para ulama mereka membawakan berdasarkan yakni yakni tatabbu wal istiqra bil yang Karim wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam disimpulkan oleh mereka bahasanya tauhid yang ada di dalam Al-Qur'an itu memang di situ tidak dibagi secara uh, angka seperti itu tapi tersirat di situ dalam Al-Quran semuanya dari awal sampai akhir di situ itu isinya tentang tauhid kepada Allah tauhid uluhiyah tauhid rububiyah tauhid al-asma wa sifat hmm. membahas masalah ini saja ketika itu mereka mengatakan bahwa pembagian ini adalah bid'ah kemudian mereka membawakan sekian dalil begini begini tidak ada di zaman Rasul membagi tauhid ini dan lain sebagainya Nah, sehingga kesimpulannya kemudian mereka cukup bagi orang itu ketika dia sudah bertauhid rububiyah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta ini ini dan sebagainya cukup bagi dia dia sebagai orang yang bertauhid. Nah, ini apa sengit sekali pembahasan tersebut. Ya, ya ini mereka membawakan hujah ini hujah ini yang pada dasarnya hujahnya sebenarnya tidak kuat. Nah, hujahnya tidak kuat ya jadi Ikhwanuddin Rahmani Warahmatullah apalagi ketika kita melihat gelar-gelar mereka profesor, doktor, seperti itu ya. kemudian kita melihat diri kita, nah, melihat diri kita ternyata kita hanya lulusan pondok ini tidak tanpa gelar dan lain sebagainya. mungkin akan membuat seseorang TIS tadi, yakni putus asa. Tapi tidak demikian seseorang tidak boleh berputus asa dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala alal haq. Oleh karena itu uh, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah uh, membawakan di dalam hmm, kitab Riyadhus Shalihin bahasanya yang namanya uh, seseorang dia itu melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang benar maka itu sudah merupakan peribadahan yang diharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan perkara yang diharapkan dia bisa terhindar dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekalipun seseorang tidak banyak ilmu sebagaimana musuh-musuh tauhid yang mereka mempunyai sekian banyak ilmu, gelar dan lain sebagainya, ah, oh, kemudian membantah al-haq ini, maka keilmuan yang ada pada mereka itu tidaklah bermanfaat sedikitpun. Jadi dengan demikian, ya ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih di sini, di mana Asyai Muhammad At-Tamimi, Muhammad bin Lahab At-Tamimi rahimahullah, beliau membawakan satu ayat dalam surat Ghafir ayat yang ke-83. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm. Maka ketika datang kepada mereka rasul para rasul kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, farihu bima indahum minal ilm. Mereka bergembira dengan apa yang ada pada diri mereka berupa ilmu. Sehingga meremehkan apa yang dibawa oleh rasul-rasul tersebut. Mereka merasa punya ilmu, punya ilmu balanggoh, punya ilmu ini. Hah? Pada masa Rasul SAW, orang-orang Arab itu ilmu bahasanya sudah tinggi, ya. Sudah tahu balagoh, sudah tahu sair-sair sekian banyak sair mereka tahu. Hah? sehingga dengan mudah mereka memahami ya ini seruan dan ajakan Rasulullah SAW untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mereka paham ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka untuk qulu la ilaha illallah katakan oleh kalian la ilaha illallah makna dan konsekuensi dari kalimat itu mereka paham sudah ada ilmu di benak mereka tentang ilmu bahasa lugat dan sebagainya tahu makna kalimat ini apa itu sudah diketahui. Nah, berbeda dengan orang-orang muslim pada saat kita sekarang ini sekalipun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah banyak yang tidak mengetahui makna kalimat ini itu apa. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, banyak yang tidak tahu. Nah, sehingga sebagaimana dijelaskan di awal pembahasan ini, mereka memahami kalimat la ilaha illallah sebatas makna kalimat la khaliqa wala raziqa wala muhyi wala mumit wala mudabbir illallah subhanahu wa taala. Mereka memahami makna kalimat la ilaha tidak ada yang mencipta, tidak ada yang uh, memberi rezeki, tidak ada yang mengatur alam ini, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali hanya Allah subhanahu wa taala. Itu pahamnya kalimat mereka terhadap tauhid tersebut. Nah, terhadap makna kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Padahal tidak demikian makna yang dipahami oleh orang-orang kafir dahulu di zaman Rasulullah SAW. Mereka memahami secara benar karena mereka tahu makna daripada kalimat tersebut. Hmm. Maknanya sebagaimana yang telah kita jelaskan la ma'budu bihaqqin Makna kalimat la ilallah tidak ada sesembahan yang berhak yang benar disembah kecuali hanya Allah swt Itu maknanya. Bukan makna sebagaimana yang kebanyakan kaum muslimin memaknai kalimat tauhid tersebut dengan tidak ada Tuhan selain Allah ya rumai rama ya. maknanya kan demikian kalimat la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah makna yang yakni tidak menunjukkan peribadan kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan terkadang justru eh, makna tersebut yakni kalau diperhatikan maknanya justru mengakui adanya Tuhan-Tuhan selain Allah nah karena kalau tiada Tuhan selain Allah, selain itu adalah Allah, berarti banyaknya Tuhan itu dikatakan itu adalah Allah. Kalau dipahami secara e, mendetail seperti itu. Tidak ada Tuhan selain itu adalah Allah. Maknanya demikian. Tidak ada Tuhan yang disembah di alam ini selain itu adalah Allah. Berarti banyak banyak Tuhan. Dan hmm, seperti itu. Sementara Allah Subhanahu wa taala Ahad ya, Kul huwallahu ahad. Allah itu adalah Esa tunggal, tidak ada selain daripada uh, Tuhan itu adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rahman wa Jadi mereka bangga dengan ilmu yang ada pada mereka ketika diutus para nabi. Mereka sudah punya ilmu. Begitulah orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Nah, paham mereka tentang kalimat la ilaha illallah. Sehingga mereka tidak mau mengatakan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan mengucapkan mengajukan argumentasi mereka eh, mengatakan aja alal aliyatan ilahan wahida. Ini menunjukkan tentang pemahaman mereka, cerdiknya mereka, pintarnya mereka. Apakah dia, yakni Nabi Muhammad SAW ingin menjadikan Tuhan itu hanya satu saja? Padahal mereka sudah punya sekian banyak sesembahan-sesembahan. Masa mau dijadikan satu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, mereka bantah seperti itu bahasanya musuh-musuh para rasul ya ini adalah orang-orang yang yujadilunahum mereka akan membantah para rasul tersebut wa yukadibunahum dan akan mendustakan rasul rasul tersebut qad yakunu indahum ulumun katsira musuh-musuh Allah musuh-musuh para rasul yang mereka itu membantah dan mendustakan terkadang mereka itu mempunyai ilmu yang sangat banyak Kudub mempunyai kitab-kitab referensi kitab yang agak subhat banyak mempunyai subhat-subhat yang mereka namakan hujah. Mereka namakan hujah. Argumentasi-argumentasi yalbisuna biha ala nas yang mana mereka mentalbis merancukan pemahaman kepada manusia yalbisuna al bil merancukan antara al-haq dengan kebatilan Hak yang tampaknya itu mereka itu ini yang benar seperti ini padahal itu adalah sesuatu yang batil nah, sesuatu yang batil karena kalau Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman falamma ajhum rusulun bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm wa bima kanu biyastajibun maka ketika datang kepada mereka para rasul dengan membawa keterangan-keterangan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala farihu bima indahum minal in. Mereka pun berbangga ah, dengan apa yang ada pada mereka berupa ilmu. Dan mereka akan diliputi adab yang dulu mereka perolok-olokkan. Ah. Wahadal farqun matmum. Kata saya ini adalah kegembiraan yang tercelah. Nah, di mana mereka gembira, merasa gembira dan bangga terhadap apa yang ada pada diri mereka dan meremehkan apa yang ada datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berupa wahyu keterangan dari Allah Subhanahu Wa Taala nah, meremehkan apa yang ada pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya li'annahu farqun bighairi ma yardallahu fayakun min al-farhil madmum karena kegembiraan mereka itu kegembiraan yang yakni tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bergembira terhadap apa yang ada pada diri mereka sementara mereka menolak apa yang datang dari rasul-rasul tersebut berupa al-haq, berupa kebenaran. Bayaku ya. numinal minal minal farhin matmu, maka itu adalah termasuk kegembiraan yang tercela kegembiraan yang tidak terpuji ya merasa bangga terhadap apa yang ada diri pada diri mereka nah, merasa bangga terhadap ilmu yang ada pada diri mereka mestinya demikian ya kan rahmani wa Bahasanya apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang menjadi pegangan kita. Itulah yang menjadi hujah bagi kita. adapun yang ada pada kita sangat-sangat sedikit, sangat-sangat eh, ya ini terkadang mungkin berupa kesalahan dan lain sebagainya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan terkadang menyelisih daripada petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul tersebut maka menerima apa yang didatangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suatu hidayah petunjuk yang akan bisa mengantarkan kepada jalan Shiratul Mustaqim. Maka di sini wa asharul mu'allif rahimahullah asy Muhammad bin Abdul At-Tamimi rahimahullah beliau mengisyaratkan dengan kalimat tersebut annahu yang bagi an na'rifa ma ulum bahasanya hendaknya kita mengetahui apa yang ada pada sisi mereka berupa ilmu-ilmu wasibahat. Kita hendaknya mengetahui apa yang ada pada mereka berupa ilmu-ilmu atau sebuah-sebuah yang ada pada mereka. Ini mungkin bagi kita terlalu besar berat ya. Mengetahui ilmu mereka yang sangat banyak seperti itu, sebuah-sebuah mereka yang sangat penuh dengan ya ini kerancuan-kerancuan yang ada di dalam berpikir, beragama, ini perkara yang sangat berat. Nah. Nah. Min ajri an narudda alaihim bisilahihim dalam rangka untuk membantah mereka dengan senjata mereka sendiri, ya. Dengan membantah senjata, dengan membantah memakai senjata mereka sendiri. Ya. Kalau para ulama yang memang mereka sudah yakni e, mumpuni dalam keilmuannya mungkin bisa. Nah, bagi kita ya ini bagi kita mungkin cukup bagi kita itu untuk mendasari segala amalan ibadah kita itu dengan ilmu terlebih dahulu dasari setiap amalan dan ibadah kita itu dengan ilmu nah, kalau kita dasari amalan ibadah kita dengan ilmu kita punya ilmu setiap amalan ibadah kita dasari dengan ilmu maka dengan sendirinya kita ketika ditanya tentang kok kamu begini kamu begitu kita bisa melontarkan ilmu kita nah, tanpa kita mengetahui dulu subhat-subhat yang ada pada mereka karena itu terlalu berat kalau kita mengetahui subhat-subhat mereka yang begitu banyak bisa jadi subhat itu justru yang akan memakan diri kita li'anna subha qattafa nah, wal qalbu dha'ifa karena subhat itu menyambar-nyambar orang tidak terasa sehingga terkena subhat tersebut sementara hati itu lemah hati seseorang itu lemah nah, Ah, terkadang dia terkena sebuah sedikit, oh iya ya, sebenarnya begini, sebenarnya begini, yang benar seperti ini, yang benar seperti itu. Ah, subhat. Ah. Itu adalah sebuah yang kemudian seseorang menjadi bingung karenanya. Bingung kemudian tidak tentu jalan mana yang harus dia lakukan. Ah. hal itu adalah kota apa? menyambar-nyambar siapa saja yang eh, ya, nih, terkena subhat. Jangankan kita ya, dulu yang namanya di zaman uh, tabiin nah, ada seorang tabiin yang dia <clears throat> belajar kepada para sahabat radhiyallahu anhu nah, kemudian hendak memperbaiki seseorang perempuan yang hendak dia nikahi seorang khawarij nah, siapa namanya Hinton bin Imran Imran eh, ah Imran bin Hattan. Imran bin Hattan apa Hintan bin Imran? Eh? Imran bin Hintan. Eh? dia sudah belajar kepada para sahabat, bergaul dengan sahabat, tahu bagaimana jalan yang harus dia tempuh. Oh. Ketika dia berkeinginan untuk menyingkirkan subuhat-subuhat yang ada di pikiran istrinya, dia tertarik kepada anak perempuan pamannya. Eh? kemudian dia nikahi ternyata anak perempuan pamannya ini dia sudah tahu ini adalah dia punya pemahaman khawarij punya pemahaman khawarij dia ingin memperbaiki istrinya ini ternyata dia sendiri yang kemakan padahal dia belajar sama sahabat ini belajar sama sahabat sudah tahu hadis-hadis Rasul saw. Alaihi Wasallam nah, kemudian ketika dia hendak memperbaiki bisa menghilangkan pikiran-pikiran subhat yang ada di dalam benak istrinya ternyata dia sendiri yang kemudian menjadi khawarij itu bila lihat bayangkan sekelas muridnya sahabat saja bisa seperti itu Wah. makanya dasarilah yakni segala amalan ibadah kita dengan ilmu kemudian kita yakini dan kita mantapkan dalam hati kemudian ketika kita ditanya seperti ini seperti ini, ilmu yang sudah kita punya paparkan seperti itu Hmm. Dia terima, alhamdulillah. dia terima, jangan diajak berdebat. Nah, hmm. karena pada dasarnya debat itu adalah sesuatu yang tidak dianjurkan. Nah, tidak dianjurkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, madallah dhalla qaumun illa utul jadal." Nah, tidaklah suatu kaum itu akan tersesat setelah dia mendapatkan hidayah kecuali ketika dia sering berjidal, ha? sering berjidal, ha? sering berdebat, sering berdebat sebenarnya seperti dakir Ya. Ketika kita lihat ya ini keadaannya jidal ini, jidal ini, jidal ini, akhirnya apa keyakinannya rusak. Nah, dakir punya keyakinan yang sangat rusak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan boleh menyebut Allah dengan Brahma, Wisnu. Dari mana seperti itu? Ya ada dari dulu. Ya, ini ucapan dari para tabiin boleh boleh menyebut Allah dengan nama Brahma. Nah, boleh menyebut Allah dengan nama Wisnu. Padahal Brahma, Wisnu menurut orang-orang Hindu itu tidak seperti yang digambarkan menurut kita Allah terhadap Islam terhadap Allah SWT. Brahma sudah ada gambarannya menurut mereka itu Brahma itu orangnya seperti ini begini. Allah tidak bisa digambarkan seperti itu. Kepalanya berapa, tangannya empat atau berapa ini sampai seperti itu keyakinannya. Bahkan mempunyai keyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa taala ada perkara-perkara yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang kufur, ya. Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib, mengetahui segala perkara yang gaib, yang tersembunyi di dalam bumi atau yang nampak di dalam bumi semuanya diketahui oleh Allah. Hmm. Daun yang gugur yang jatuh di tanah berapa jumlahnya semuanya diketahui oleh Allah swt. Nah, tapi ini Naik ini punya keyakinan demikian. Ada perkara-perkara sekian eh, perkara yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingkari tentang ilmu eh, daripada Allah Subhanahu wa taala. yakni ilmu Allah Subhanahu wa taala Allah samiun alim, Allah Maha mendengar dan Maha alim, Maha mengetahui ya. ya dikuli syai'in alim. Segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhirnya punya keyakinan yang ya ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kufur yang banyak banyak. Nah, ini karena tadi orang ini sering berjidal sehingga tersesat. Mungkin dia tahu tentang ah, ya ini hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Tapi yang jelas dia tidak berada di atas manhaj al-sunnah wal jamaah bahkan dia ya di mengejek tentang dakwah salafiyah dakwah al-sunnah wal jamaah eh, dengan ucapan-ucapannya begitulah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan dia juga mempunyai pemahaman untuk e, mempersatukan yakni seluruh adanya agama-agama yang ada Hindu Buddha semuanya itu sebenarnya berada di atas al Keyakinan yang batil. Nah, keyakinan yang batil menganggap semua agama itu sebenarnya berada di atas al-haq. Allah alam bisawab. Yang jelas di sini ikhwan fillah rahmani orang rahimahullah ketika seseorang mendapati mengetahui bahasanya musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah itu sebenarnya mereka itu yakni orang-orang yang mempunyai ada sebagian mereka itu mempunyai ilmu yang sangat banyak referensi argumentasi-argumentasi dan sebagainya namun ketika seseorang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah mereka akan dengan mudah membantah yakni apa yang ada pada mereka karena inna kaita syaitona kana ta'ifa sesungguhnya tipu daya syaiton hujah-hujah syaiton dan para pengikutnya dari kalangan manusia itu semuanya lemah hujahnya lemah, telah terbantahkan oleh sekian ulama-ulama yang memberi di atas al-haq ini, ya, terbantahkan semuanya, ya. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita sekalian dan sekaligus mendorong kita untuk semangat tolakul ini karena ya ini musuh-musuh dakwah itu mereka justru orang-orang yang gemar mempelajari ilmu maka kita mestinya juga demikian semangat untuk